Cuman saya agak mengoreksi sedikit pembicaraan protokol tadi. <laughs> Ya. Nama saya tidak ada tambahan Al-Fadil ya. Jadi diharapkan jangan biasa memberi tambahan Al-Fadil ya. Jadi kalimat-kalimat seperti itu Kalau yang tidak berhak menyebutnya Tidak berhak memilikinya Jangan kita menyebutnya Ya Jadi jangan disebut Al-Fadil Ya Itu tambahan Sebab bapak saya kemarin tidak membagi nama saya Al-Fadil Ali Ahmad Tidak Ya itu Itu saja sedikit. Cuman hari ini awalnya saya mengenyangka hanya ibu-ibu yang mengaji. <laughs> Gitu. Maka judulnya itu memang dikhususkan materi ibu-ibu. Tapi kelihatannya bapak-bapak juga ngaji, ikhwan juga ngaji. Ya biar sekalilah. Kalau kata orang Melayu itu uh, sekali merengkuh dayung, dua tiga pulau, terlampaukan. Ya, biar semuanya akhirnya ini. Judul kita hari ini memang menggapai surga di istana cinta. Awalnya hanya tertuju kepada ibu-ibu, tapi sekarang sudah tertuju kepada bapak-bapak sekalian. Bagaimana dua-duanya bisa memperoleh surga di rumah tangganya. Kenapa saya katakan istana cinta? Masalahnya orang selalu menjadikan rumah tangganya neraka cintanya sebelum menikah itu kemesraannya tak bisa dibatasi itu. Biasanya sebelum menikah itu. Nempelnya itu kayak ransel. Bukan kayak perangko. Ransel. Kalau perangko itu musim zaman dulu. Ya ini masa remaja suka pacaran. Tapi sekarang kan pacaran tak ada lagi. tak Ta'aruf yang ada. Sehingga setiap malam minggu itu banyak kita lihat remaja yang pawai ta'aruf. Ya. Jadi tak ada pacaran, cuman pawai ta'aruf. Ini juga bertolak belakang eh, ini juga berlatar belakang dari banyaknya kaum ibu. Apabila ditanya kepada dia, "Bu, apa pekerjaan?" Malu dia menyebut bahwa dia ibu rumah tangga. tidak dia tak ada pekerjaan. Tak ada pekerjaanmu? Enggak. Cuma ibu rumah tangga. Lihat. Kalimat cuma ibu rumah tangga ini banyak. Mudah-mudahan ibu di sini tidak termasuk. Yang golong itu. Dia melemahkan, dia merendahkan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga. Padahal Islam mengangkat seorang ibu rumah tangga. Ya. Nah, seharusnya dia bangga. Apa pekerjaan? Ibu rumah tangga. Oh, ibu tak punya pekerjaan lain. Orang ngurus rumah tangga saja sudah kerepotan, kadang-kadang tangganya aja copot. Umpamanya ya. gitu, saking repotnya. Banda dia menyebut, tetapi sekarang tidak. Nah maka itu kita inginkan. Ya, rumah kita betul-betul yang dikatakan baiti jannati. Bagaimana kita membentuk rumah kita menjadi uh, rumah yang menyejukkan. Saya contohkan begini, Bu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika seorang laki-laki melihat atau terlihat kepada seorang wanita, lalu wanita itu menggoda hatinya, hendaklah dia segera kembali ke rumahnya." Apa pahamnya? Jangan dipahami jika seorang laki-laki melihat seorang wanita yang menggoda, segera nikahi dia. Bukan begitu. Tapi kembalilah ke rumahmu. Kadang-kadang ini salah paham. Melihat wanita, langsung tergoda, nikahi dia. Tidak kembali ke rumah. Rasulullah katakan, seorang laki-laki tergoda dengan seorang wanita, kembalilah ke rumahmu. Karena apa yang ada dalam godaan dia ada pada istrimu. Pelajaran pertama adalah bagi suami. Nundukkan pandangan. Sebab pandangan itu kata orang Arab, nazratun itu panah syaitan. Panah syaitan. Ya? Kenapa kita disuruh pakai hijab? Ya? Agar tidak bertemunya dua pandangan. Apa kata orang Arab bersaid? Nazratun nazratun pabtisamun. pasalamun, Wa kalamun. Summa liqa'un akhiruhu waki'un. Apa kata orang Arab? Pandang-pandang. Pabtisamun. Mulai senyum-senyum. pasalamun Mulai kirim salam. Fa kalamun Mulai ngomong-ngomong. Summa liqa'un terjadi pertemuan. Wa akhiruhu waki'un kecelakaan. Dijaga oleh Islam. Nah, sekarang kita ingin meraih itu. Ya. <coughs> Maka itu dikatakan, maaf, ini sebenarnya satu poin dari buku saya yang berjudul Dua Hati Satu Cinta. Buku yang sudah terbit ketika cinta merindu saat cinta menjaga. Ini nasihat khusus untuk anak-anak. Judulnya kayak novel. Tapi kita ingin mengambilkan dari hadis Nabi dan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dua buku ini khusus, dua buku yang pertama itu saya khususkan untuk anak-anak. Tapi dua buku yang kedua, dia dikhususkan untuk orang berkeluarga. Dan yang imun. Nah ini buku adalah buku yang dikhususkan untuk yang belum berkeluarga. Bagaimana dia menjadikan rumahnya maka itu saya katakan, jika kita ingin, ya, jika seorang wanita, ya, dia ingin menjadikan rumahnya betul-betul menjadi istananya. Lihatlah, ketika Allah mengatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman wa qurna fi buyutikunna. Tinggallah engkau di rumahmu. Orang kufar berusaha mengeluarkan wanita dari rumahnya. Maka itu mereka merancang berbagai rancangan agar wanita itu keluar dari rumahnya dan tidak menghargai pekerjaan rumahnya. Seorang tokoh wanita Yahudi bernama Betty Friedan. Mereka telah merancang awal emansipasi wanita. Lalu dia berkata, wanita itu baru bernilai apabila dia memiliki nilai ekonomi dalam kehidupan masyarakat nilai ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Ini jangan dilarang, diartikan wanita tak boleh kerja. Ini jangan paham begitu. Ya? Orang Fatimah istri, istri Rasulullah, eh, istri Ali bin Abi Thalib bekerja sampai pecah-pecah tangannya bekerja. Istri Torha membantu suaminya bekerja. Susah. Bukan tidak boleh bekerja, tapi lihat nanti. Tapi ini yang apa yang mereka delain. Mereka menganggap bahwa wanita itu baru bernilai kalau me memiliki nilai ekonomi. Mulailah wanita-wanita meninggalkan istananya. Akhirnya apa yang dia tinggalkan? Pakaian kehormatannya, pakaian muslimah. Itu pakaian kehormatan yang Allah berikan untuk wanita muslimah. Kalau orang katakan pakaian modern mana? Muslimah pakai muslimah pakai modern. Yang tidak busana muslimah itu bukan orang modern. Beda-beda tipis saja Pak. Antara pakaian orang pedalaman Irian Jaya dengan orang di pantai-pantai. Beda-beda tipis saja. Tamana yang tipis nama pakaiannya. Lihat. Wanita muslimah disuruh pakai karena itu pakaian kehormatan yang Allah berikan kepada mereka. Malangnya sebagian muslimah melepaskan pakaian kehormatan ini. Apuan mungkin ini contohnya agak kasar kata orang. Tapi biar kita jadi iktibar. Mungkin akhwan atau ibu-ibu pernah tidak melihat ayam betina lewat ayam jantan buka paha? Tidak akan pernah bu. Ayam betina lewat depan ayam jantan buka paha. Tidak akan pernah. Malu dia. Langkahi dulu mayatku. Artinya dipotong dulu baru kita bisa lihat paha ayam. Nasibnya malang ayam nih. Sangat malang. Wanita nakal di kampus disebut ayam kampus. Padahal ayam tak pernah masuk kampus. Akhi. Hmm, orang jalan tak pakai sepatu dibilang kaki ayam. Eh begitu menelurkan sapi yang punya nama. Telur mata sapi. Mana ada orang goreng telur mata ayam? Hewan binatang yang paling menderita hidupnya. Ada pelu burung tapi ayam kan yang dibunuh. Burungnya tak dibunuh, burung walet tetap aja dipelihara orang. Tapi ayam kampung itu yang jadi sasaran. Nasib. Tapi dia tetap mempertahankan pahanya. Lihat. Ini sebuah gambaran apa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim kami sesungguhnya kami menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk wa ja'alna lakum sam'an wal absar wal afida. Kami berikan kepada mereka pendengaran, penglihatan dan hati agar pendengaran, penglihatan dan hati bisa digunakan untuk memahami ayat Allah, pendengaran mendengar ayat Allah, penglihatan melihat keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka tidak gunakan ayat ini, menggunakan nikmat Allah ini untuk mengibadati Allah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, وَمَا jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadahku kepadaku dan mereka tidak taat pada Allah Summa radadnahu asfala sufilin. Kami turunkan derajat mereka pada derajat yang paling hina. Bagaimana hinanya? Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa laqad zara'na jahannam katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha, wa lahum a'yunun la yubsiruna biha, wa lahum azanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'ami bal hum adall, ulaika humul ghafilun." Kami penuhkan isi neraka Jahannam dari golongan jin dan manusia. Mereka punya hati tidak mau memahami ayat Allah. Mereka punya pendengaran tidak mendengar ayat Allah. Mereka punya penglihatan tidak melihat keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ulaika kal an'am, mereka seperti binatang binatang bahkan mereka lebih hina dari binatang yang paling hina. Apa kita ingin disebut Allah seperti itu? Saya contohkan saja seperti ayam. Tapi ada contoh yang lebih hebat lagi. Contoh yang diberikan oleh Imam Abdullah Ibn Mubarak. Apa, apa kata Imam Abdullah Ibn Mubarak? Manusia itu dibandingkan dengan anjing, kata beliau. Dalam segi kesetiaan kepada tuannya, anjing lebih setia. Anjing diseret tuannya, diletak di pagar, hujan panas, dikasih makan dengan tulang, namun dia tidak pernah berkhianat kepada tuannya. Dia tetap setia kepada tuannya. Manusia Ketika mereka lahir tidak memiliki kekuatan, Allah beri kekuatan. Ketika mereka tidak mendengar, Allah beri pendengaran. Tidak melihat, Allah beri penglihatan. Tidak bisa berjalan, mereka berjalan. Tidak punya ilmu, Allah beri ilmu. Tidak ada kekayaan, Allah beri kekayaan. Tapi setelah semua nikmat diberikan Allah Subhanahu wa taala, mereka berkhianat kepada Allah. Mereka tidak taat kepada Allah. Mereka tidak mau taat. Maka itu perhatikan bagaimana wanita muslimah membentuk dirinya ya betul-betul membentuk dirinya menjadi seorang wanita yang muslimah agar dia menganggap rumahnya itu akan menjadi istananya ya maka salah satu beberapa jalan bagi ukhti muslimah ya ingatlah karena seorang wanita salehah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam الدنيا متاع وخير متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة Dunia ini perhiasan. Sangat indah. Sampai-sampai Rasulullah juga menyebutkan dalam sebuah riwayat disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam الدنيا حلوة هدرة فإن الله تعالى مستخلفكم فيها فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء dunia seperti dedaunan yang sedap dipandang mata orang tertarik semua orang Kadang-kadang orang punya satu ruko. Di sini ruko juga ya? Apa namanya? Ruko. Tak, saya ada pergi satu daerah agak lain namanya sedikit. Sebab da, setiap daerah bahasanya lain-lain, Pak. Kadang-kadang kita gunakan bahasanya di sini, ya, di daerah lain lain maknanya. Ya. Banyak yang hal itu terjadi. Nah, maka itu perlu bahasa Indonesia. Tapi saya tidak bahasa Indonesia. Saya bahasa induk bahasa Indonesia. Bahasa Melayu kan bahasa induknya. Jadi biar saja. Mudah-mudahan asal jangan lari-lari saja bahasanya sudahlah. Ya. Perhatikan bahwa dunia perhiasan tak ada orang tak tertarik kepada dunia. Semua orang tertarik dapat satu ruko, mereka cari lagi, dapat lagi, cari lagi. Lalu apa kata Imam Syafi'i? Orang yang paling kaya itu orang yang selalu merasa cukup dengan apa dibagikan Allah. Apabila mereka tidak merasa cukup dengan yang sedikit, maka yang banyak dia tidak akan pernah bersyukur. Wanita perhiasan yang terindah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sebutkan, "Maukah engkau? Maukah kalian aku beritahukan tentang sebaik-baik simpanan?" Ini bukan artinya suruh mencari wanita simpanan. Ini jangan salah paham pula lagi mentang-mentang ada ah, simpanan yang paling baik. Apa itu simpan yang paling baik itu ya itu istri yang solehah. Diam-diam kita cari istri yang solehah supaya ada simpanan. Satu sudah ada tapi ada simpanan yang lain tiga. Nah, ini bukan itu maksudnya. Ini selalu salah paham nanti ini. Ya? Bukan disuruh cari simpanan. Tapi pembendaharaan yang terbaik dimiliki oleh seorang laki-laki adalah seorang istri yang solehah. Subhanallah. Coba bayangkan, Pak. Ini kalau yang belum uh, kalau yang belum nikah jangan bayang-bayangkan. Ya. Ini sebenarnya materi untuk yang sudah nikah. Coba bayangkan, Pak. Ini bayangkan aja dulu, Pak. Saya tak tahu apakah ibu-ibu pernah melakukan ini atau bukan. Ya. Saya contohkan lagi nih. Pernah enggak Bapak-bapak suatu malam tengah malam dikejutkan oleh sentuhan istri pada wajah. Artinya, malam hari istri itu bangun, dia menatap wajah bapak. Dia tatap wajah suaminya, kerutnya sudah banyak, keriputnya sudah banyak. Dulu putih bercahaya, kini sudah hitam. Lalu dia ambil air, ya, pemutih wajah, campur semuanya, dia oleskan di wajah suami sedang tidur, dia ingin melihat wajah itu kembali bercahaya. Pernah ada? Anda rasa belum lah. Kenapa belum? Bapak pun tak pernah buat macam itu pada istri. Bagaimana istri nak buat? Dulu baru nikah, bukan main lagi. Waktu tak ta'aruf sudah kejedot aja benjol-benjol masih sayang juga dipanggil. Hah? Begitu nikah langsung bulan madu. Satu bulan aja dapat madu. Ha? Bulan kedua madu asli dapat lagi. Racun semuanya. Istilah bulan madu kan istilah-istilah orang kufa. Ada orang kisah. Begitu nikah. Dia mau honeymoon. Bulan madunya pergi satu tempat sewa kamar hotel. Sang istri masuk kamar mandi. Keluar terjatuh. Begitu terjatuh, suami langsung nyapu, eh hati-hati. Langsung digendong, langsung diangkat. Wah dia nih, saya terasa bahagia bulan madunya indah. Setelah berlalu waktu, terasa mulai hambar. Mulai rasa ingin ulang tahun pernikahan. Minta lagi bulan madu kedua. Kadar Allah di tempat yang sama, di kamar yang sama. Terjadi kejadian yang sama juga. Apa itu? Baru keluar dari dari kamar mandi terjatuh. Sang istri mengharapkan seperti bulan madu pertama. Tapi sekarang lain jawabnya. Udah tua masih kayak gitu juga ya. Tak bisa jalan baik-baik apa. Sampai jatuh-jatuh kayak gitu. Istri termenung. Oh, ternyata bulan madu itu cuma sebulan saja dulu yang ini Setelah itu tak ada madu lagi. Lihat. Pak, Lihat Rasulullah. Ketika beliau berumur sudah 50 tahun. 50 tahun umurnya. Rasulullah tidak malu tiduran di paha Umul Mukminin Aisyah sambil mengulang bacaannya. Mengulang Al-Qur'an di paha istrinya. Tapi hati-hati jangan sembarang buat sekarang. Maaf ya, kadang-kadang sebagian istri korban sinetron kalau kita berubah langsung mendadak berubah baik, itu bisa dicurigai. Jangan-jangan ada simpanan tau? Saya contohkan beginilah. Seorang suami yang terlalu sudah lama belajar akhirnya mulai belajar lembut pada istri. Sebab kata Rasulullah, wanita laki-laki yang terbaik itu adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Orang yang paling lembut kepada istrinya. Dan aku kata Rasulullah adalah orang yang paling baik kepada keluargaku. Kita sudah dengar itu mulai ingin baik. Kebab selama ini mungkin belumlah baik sekali. Kita tahu istri itu hobinya makan martabak Mesir. Umpamanya. Kenapa waktu balik pengajian itu tak dibelikan sedikit martabak Mesir? Dulu bukan main. Waktu ta'aruf, makan kelapa saja, satu berdua. Ah, dengan alasan cinta padahal tak punya uang. Makan satu berdua, sekarang belikan. Pulang ngaji, Assalamualaikum, istri, adik, terserahlah apa panggilan. ya Masing-masing punya panggilan kesayangan. ya Terserah. Ini ada martabak Mesir. Tentu hati istri itu senang itu berbunga-bunga. Tapi begitu dia buka, martabak Mesirnya tidak segimpat lagi, sudah hancur. Istri bilang, mas, Kok martabak Mesirnya tak kayak dulu mas? Maaf deh, Mesir sudah kena demon, <laughs> jadi martabaknya juga ikut hancur sekalian. Yuk. Kembali kita katakan bagaimana seorang wanita yang begitu mulia disebutkan bagaimana wanita menandakan wanita itu mulia cukuplah tandanya. Wanita itu mulia dia dipilih karena agamanya. Itu menunjukkan keutamaan wanita soleha Tapi kan sedikit wanita yang ingin menjadi wanita solehah. Nah, bagaimana seorang wanita solehah menjadikan rumahnya ya, <coughs> sebagai istana tempat meraih surganya? Pertama dia harus paham apa itu bahwa suaminya itu adalah surga dan nerakanya. Seorang wanita datang kepada Rasulullah melaporkan, lalu Rasulullah katakan bertanya kepadanya, "Bagaimana engkau? Apakah engkau sudah bersuami?" Iya. Apakah engkau tahu kedudukanmu di hati suamimu? Suruh tanya di mana kedudukanmu di hati suamimu. Bayangkan di antara wanita yang uh, di antara wanita yang terbaik itu kata Rasulullah. Yang wanita ahli surga itu dia tidak dapat tidur Ketika dia merasa dia telah melakukan kesalahan dan dia tidak mendapat tidur kecuali dia telah mendapatkan maaf dari sang suami. Subhanallah, Pak. Kalaulah ya. Kalau gitu. Sebenarnya kita tak boleh berkalau, ya. andainya lah kita memiliki seorang istri Maaf nih bu, saya bukan menyinggung ibu-ibu. Nanti inta, insya Allah ada bab untuk nyinggung bapak-bapak, insya Allah. Ini ibu-ibu dulu. Ibu-ibu dulu. Ada sebagian ibu-ibu, akhwat, yang hobi menanam bunga. Sangat hobi. Tak dilarang. Tapi bunga itu saking sayangnya setiap hari dilap terus dilap sehingga bunga ini sudah kayak bunga plastik. Tak ada debu sedikit pun di bunga itu. Satu ketika temannya datang, eh ini bunga plastik dari mana? Dengan bangga sang ibu mengatakan, oh dah, ini bunga asli. Kok jadi mengkilat seperti ini? Iya, setiap hari saya periksa, jangan sampai ada debu. Saya rasa suami malang tuh kalau tak dapat 8 gitu. Betapa malangnya sang suami. Tak pernah dielap oleh sang istri sedikit pun. Mas, ini mas, baru pulang kerja mas. Ini wajahnya kok hitam-hitam kayak gini. Ya, supaya mengkilat. Cuman masalahnya mungkin istri tak mau buat gitu karena dia tahu suaminya kalau wajahnya mengkilat dia akan cari tambahan yang lain lagi masalahnya. Itu yang masalah yang timbul. Jadi jangan disalahkan istri juga. Itu ibu-ibu tuh. Bapak-bapak lain lagi bu hobinya. Apa? Hobi bapak-bapak tuh tahan berpanas-panas bersama ikan. Mancing ikan. Bayangkan itu dia tahan 2 jam 3 jam duduk mancing ikan, ikan tak dapat. Padahal kalau pancing tuh tak dimakan ikan, terjun aja di dalam sumur kolam tuh matikan karena bau badan dia doang. Tidak pernah dia mengapakan istrinya. Kalau dia beli pancing, mahal bu. Pancing itu bukan murah-murah. Jutaan. Kenapa dia tidak berpikir belikan sedikit perhiasan untuk istrinya yang jutaan juga? Dek, ini ada sedikit. Belikan. Ini selalu alasan mas. Tolong belikan saya emas lah sedikit. Apa tidak cukup emas yang sudah besar kayak gini? <laughs> Gitu. Sebesar-besar ini emas 50 kilo lebih deh, 80 kilo masih perlu juga mas yang lain lagi. Gini. Nah, itu bukan alasan. Lalu bagaimana dia akan menjadikan? Nah, ketika istri. Nah, pertama tadi istri melatu memahami mana kedudukannya di hati suaminya. Untuk itu sering ada nasihat para ulama kita, wahai para istri. Apa yang menghalangi kalian untuk menyambut kedatangan istri kalian dengan sedikit berdiri di depan pintu, lalu menyambut tangannya, menyalaminya, lalu mendoakan keselamatan bagi dirinya dan mendoakan mendoakan keberkahan hidupmu. Jarang, Pak. Jarang sekali. Umpamanya, Pak, kita pulang kerja, Lalu istri itu sudah berdiri di depan rumah ini. Istri sudah berdiri di depan rumah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Baunya pun sudah harum. Hah? Ini yang rahasia kenapa Rasulullah katakan. ya Segera ke istrimu. Satu rahasianya, bagaimana membuat suami itu segera pulang ke rumah. Maka istri berhias. Berhias untuk suami. Ketika suami itu melihat Wanita lain, dia terpikir rumahnya. Bahwa apa yang dia dapat di rumahnya melebihi dari apa yang terpandang ini fitnah. Dia segera kembali. Maka itu apa caranya? Berhias istri. Kadang-kadang, ya mungkin saya tak tahu apa nasib sebagian istri tak mau berhias. Disuruh suami berhiaslah Sudah, dah tua. Ngapa lagi berhias-hias? Ya, sudah tua. Ah, baru sibuk berhias setelah mendengar berita bahwa suami mau poligami. Ah, baru mulai sibuk. Ya? Padahal harus awal buat ini dia Rasulullah Subhanallah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan suruh pulang. Maka itu seorang ibu ada menasihati anaknya yang sudah menikah. Wahai anakku, engkau telah berada di tengah orang yang asing. Suamimu adalah orang asing bagimu. Cobalah engkau jaga hatinya agar semakin dekat kepada dirimu. Jauhkan dari hidungnya ketika tempat beristirahat dia akan beristirahat, jauhkan dari hidungnya segala bau yang tidak menyedapkan. Singkirkan semua kebisingan darinya. Sambut dia dengan senyuman. Subhanallah, anak tak tahulah ya. Kalau sampai sudah begitu istrinya buat Suaminya mungkin berpikiran lain lagi. Enak juga ya kalau punya dua tiga istri ya. Kalau macam ini semua ah, itu memang salah kesimpulan namanya. doang. Iya. An saya bukan melarang poligami. Bukan saya takut poligami. Tapi ingat poligami itu bukan wisata kuliner. <laughs> Ya? Bukan wisata kuliner. Mau masakan Padang nikah orang Padang, mau masakan Jogja nikah orang Jogja, mau merasa masakan Solo nikah orang Solo, terasa masakan tak ada yang cocok dicerai semuanya. Wisata kuliner namanya itu. Tapi berpikir apakah dia akan menambah ketakwaan kita kepada Allah? Kadang-kadang ada pepatah Melayu, jangan mengharapkan hujan di langit, air di tempayan ditumpahkan. Kita mengharapkan pertambahan sebuah kebahagiaan, kebahagiaan yang sudah ada disingkirkan. Kenapa tidak menambah kebahagiaan dengan kebahagiaan lama? Kenapa kita tidak katakan kepada sang istri, istriku, saya sudah jatuh cinta lagi. Kepada apa? Kepada istriku sendiri. Kenapa? Terjadi perubahan yang drastis. Gitu. Kenapa mas? Dulu kan engkau belum habis Quran. Saya ingin menikah lagi dengan orang habis Quran. Ternyata engkaulah wanita yang habis Quran subhanallah saya telah jatuh cinta kedua kali kepadanya bertambah cinta yang lama dengan cinta yang baru tapi bukan dengan wanita yang baru. Subhanallah ya. Ini ini banyak banyak pelajaran Nah, bagaimana tadi? Nah, kemudian setelah itu apa? Istri memahami tugas tanggung jawabnya. Apa bekal menghadapi beban di rumah tangganya? Keikhlasan kepada Allah. Keikhlasan kepada Allah dalam usahanya. Bayangkan bagaimana Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bekerja keras sampai-sampai tangannya ini melepuh semua pekerjaan rumah tangga dikerjakan dengan sendiri sampai beliau meminta melalui Ali meminta Ali meminta uh, bantuan kepada Rasulullah karena ada uh, apa budak-budak dari hasil perang meminta agar ada yang membantu di rumahnya Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maukah kalian? Aku berikan lebih dari itu. Apa itu? Biasakanlah oleh kalian ketika mau tidur membaca subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar masing-masing 33 kali. Itu lebih dari segalanya. Mana yang dipilih? Mereka tidak memilih pembantu, mereka memilih mengamalkan itu subhanallah ya Ini jangan salah paham lagi. Ini, ini perlu diluruskan. Semenjak itu para suami tak ada yang sudah punya mesin cuci, dijual semua mesin cuci itu lagi. Disuruh aja istri sudah istri, engkau ambil saja yang seperti Rasulullah sebutkan. Itu jangan salah paham. Ya, kalau kita ada kelebihan, kenapa kita tidak bisa merengankan beban istri? Kalau ingin tahu beratnya beban istri sekali-sekali, Pak. Istri disuruh mengaji, kita gantian ngurus rumah masak, nyuci, ngepel, jaga anak. Tengok jam, kapan dia baru jemput. Rasakan itu. Sehingga nanti kalau malam kita bisa memikir, inilah istriku. Wajahnya sudah tua melebihi usianya. Karena keletihannya mengurus anak, meladeni, lalu setelah bangun malam, kita mendoakan kebahagiaan untuk istri. Semoga dia istiqamah dalam ketaatannya. Semoga tetap menjadi istri yang soleha. Semoga dia menjadi surga, eh, menjadi bidadari tidak hanya di dunia kita. Dia juga menjadi pemimpin bidadari di akhirat kita subhanallah. Kadang-kadang saya katakan para suami selalu menyimpan foto istri dia dalam dompetnya. Yang malangnya istri pun merasa bangga. Fotonya dia berada di, di dalam dompet suaminya. Padahal dompet itu selalu letaknya di belakang cek kantong celananya. Eh? Selalu didudukkannya mukanya tuan, didudukkannya. Eh? Bangga juga dia. Bilang ada suami itu, Mas, tak salah bawa dompet saya mas. Ketika mas mengenang saya, Cobalah masukkan kenangan itu dalam doa mas setiap waktu. Itu yang paling saya harapkan. Tak ada kenangan yang terbaik. Ketika kita mengenang orang yang kita cintai, lalu ia kita masukkan dalam doa dan harapan kita. Pernah tak kita mendoakan para istri? Atau istri mendoakan para suaminya? Bukankah kalau dua orang muslim saling mendoakan itu doa yang makbul? Seorang muslim mendoakan saudaranya secara rahasia itu salah satu doa yang makbul. Sekarang pernahkah kita mendoakan istri kita? Solat. kita doakan. Mungkin belum ada perubahan. Kita ingin istri kita bercadar. Ya? ya. Kita ingin istri kita bercadar. Boleh. Ya? Tapi jangan sampai salah paham. Kadang-kadang orang memerintahkan sesuatu dengan paksaan. Akhirnya bukan kebaikan yang datang. Kita lihat ada wanita yang bercadar, ada tidak bercadar. Cuman saya perlu pahamkan, ya. Ini biasanya ya. Jangan sampai terjadi hal yang tak kita keinginkan. Baik itu di majelis talim atau dimanapun kadang-kadang selalu kita berkumpul tuh yang bercadar bercadar saja, yang jilbab besar jilbab besar saja, yang jilbab kecil jilbab kecil saja. Kenapa? Kayak kayaknya ada game. Seolah-olah cadar itu membuat dinding pemisah antara setiap akhwat. Kenapa tidak saling menasehati, saling mengingatkan dengan kelembutan, kalau ini belum bisa, yang ini sudah bisa, saling menyokong satu sama lain, ini kemampuannya, belajar memberi uzur atas kesalahan ikhwan atau akhwat kita. Karena kesalahan kita hari ini adalah kita tak pandai mencari uzur kesalahan kawan. Kalau tak ngaji, dia sudah dua minggu tak ngaji, mulai kita ngomong. Oh itu dunia saja sekarang tuh. Kemarin ada dia tuh, tak ngaji-ngaji, ah itu bahaya tuh. Mulai cerita, setan pun masuk. Coba kalau dia tak ngaji, kenapa dia tak ngaji sudah tiga minggu nih? Ya, tiga kali pengajian dia tak pernah datang. Mungkin ada halangan dia sekarang ini. Ya, kalau perempuan mungkin dia lagi halangan. Ya, Semuanya ditanya. Sehingga dengan demikian kita pak oh, mungkin ada halangan, mungkin lagi kesulitan. Kalau gitu habis pengajian nanti kita jenguk dia ke rumahnya. Kenapa kita tidak jenguk dia ke rumahnya mana tahu dia kesusahan, keluarganya apa ini. Begitu juga ikhwan. Karena ini adab kita, adab Islam. Malik, nah ingat, yang pertama lagi jadilah diri seorang mukminah, jadi seorang muslim yang salihah, yang taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini cara yang pertama untuk menggapai istana, menggapai surga di rumah tangganya. Kemudian dia menjadi istri yang menjunjung tinggi ketaatan. Sebagaimana disebut Allah Subhanahu wa taala fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 34 Allah katakan wanita atau istri-istri salihah adalah yang taat lagi memihara diri mereka ketika suami mereka tidak ada. <coughs> Dia jaga kehormatannya. <coughs> Rasulullah katakan, "Idza salatil mar'ah khamsaha jika seorang wanita itu sholat lima waktu. Wasamat sahraha. Dia puasa bulan Ramadan. Wahafizat farjaha. Lalu dia menjaga kehormatan. Wa atoat zawjaha. Dan mentaati suaminya. Qilalah. Maka dikatakan kepadanya. Udukhulil jannah min ayi abwabil jannati syi'ti. Ingat, ini ini bu Pegang hadis Rasulullah ini. Apa kata Rasulullah? Seorang wanita apabila dia sholat lima waktu. Dia puasa bulan Ramadan. Dia menjaga kehormatannya. Dan dia mentaati suaminya. Dikatakan kepada mereka wanita seperti ini. Masuklah surga dari pintu manapun yang kalian ingin masuk. Subhanallah. Apalagi janji yang paling besar dari janji itu. Tiga sudah dilaksanakan tuan. Salat lima waktu. Puasa Ramadan. Menjaga kehormatan. Tinggal satu lagi. Apa itu? Mentaati suami. Nah, di sini setan berperan kadang. Banyak wanita-wanita muslimah sudah sholat, sudah puasa, ya, sudah jaga kehormatannya. Cuman satu belum terjaga. Bagaimana mentaati suaminya? Sudah tiga perempat amalan memasukkan kita ke dalam surga. Kenapa gara-gara seperempat ini kita tak jadi masuk surga? Sangat rugi sekali, sangat rugi sekali. Ya, maka itu dikatakan Rasulullah, lihat di mana posisimu karena suamimu itu adalah surgamu dan nerakamu. Ini tidak berarti suami bisa sewenang-wenang. Rasulullah sudah katakan, Laki-laki terbaik, suami terbaik dia berbuat baik kepada istrinya, keluarganya. Ini mak bicara lah ya. Kadang-kadang ngaji boleh lama pak. Ngaji lama, jenggot panjang, makin panjang. Tapi tamparannya makin kasar. Salah sedikit istri ditampar, ditendang. Padahal dia bukan pemain sepak bola. Cuman istrinya aja selalu jadi bola dibuat dia. Dia bukan pemain tenis meja, cuman kepala istrinya macam meja. Apakah ini laki-laki dia akan ditutup pertanggungjawaban di hadapan Allah kekerasan yang ia lakukan. Sebelum orang berbicara tentang kekerasan di rumah tangga, Islam sudah mengajarkan kelembutan. Sangat lembut. Mereka bicara, enggak, Islam sudah mengajarkan bagaimana Rasulullah mengajarkan kelembutan. Subhanallah. Kita katakan umat Rasulullah, tapi kita tidak ingin mencontoh Rasulullah bagaimana kepada umul mukminin. Lembutnya mereka. Coba lihat Rasulullah kadang-kadang, Pak. Suatu ketika Rasulullah ketika perang Hudaybiyah, ya, beliau menikah. Saya lupa namanya, uh, umul mukminin. Lalu ketika umul mukminin, lalu Rasulullah menjadi, ketika umul mukminin itu ingin naik onta, diambil Rasulullah semacam tangga apa pahanya diletak pahanya agar umur mukminin naik onta itu pijak pahanya naik ke pahanya naik ke onta bagaimana dia memuliakan orang yang ia cintai pernah ada bapak-bapak membukakan pintu untuk istri naik mobil ini pergi ini begitu ingin keluar tunggu deh tunggu biar mas bukakan begitu ingin masuk tunggu deh silakan masuk masuk dibukakan pernah ada Kadang-kadang enggak. Bos aja yang sering kita buka kan. Padahal bos itu kuat, tenaganya lebih besar daripada kita badannya. Istri kita lebih kecil dari kita. Disuruh buka sendiri. Allah, oh, lihat Rasulullah. Dipersilahkan tuh. Pahanya, kita suruh naik mobil, tak mungkin istri suruh piajak paha kita kan. Tetapi cuma bukakan pintunya. Tunggu deh, tunggu deh, hati-hati. Atau naik motor. Iya. Naik motor, gitu ada helm. Tunggu dulu, naik dulu. Nih, Mas pasangkan helm, dipasangkan. Sebelum bunyi tak, belum boleh dipakai. Gitu kan? Dipasang. Gitu. Istri itu terasa tersanjung. Itu baru istri yang tersanjung itu jadinya. Ini enggak. Mas pasangkan. Wah, sudah punya anak empat masih minta dipasangkan juga. Nah, Nggak ada kemesraan dua-duanya. Lihat istri juga begitu. Ketika masnya ingin begitu, mas tunggu-tunggu helmnya. Nih, dipasangkan. Itu bukan tak pamer, biasa saja. Bayangkan ketika yang dilakukan suami istri dengan kemesraan yang tidak terhalang untuk dilihat anaknya, maka itu menyediki pengaruh pada jiwa anak. Sangat pengaruh. Ini yang dilihat anak bertengkar terus. Akhirnya anak bertengkar juga. Kita mau marah anak. Kita yang mencontohkan dia. Bagaimana kita mendidik anak jadi lembut, jadi bisa berbagi. Kalau kita sendiri tidak pernah mencontohkan kita berbagi. Coba sekali-sekali beli nasi bungkus satu bungkus, ya makan berdua di depan anak suap-suapan, ya jangan dulu aja main suap-suapan. Sekarang sudah punya anak, ini dulu meni belum nikah lagi taaruf pegangannya kayak ransel, tak mau lepas-lepas. Hari hujan pun itu makin kuat itu pegangannya. Eh barunya anak satu, istri pun pegang mulai tangan sebelah, anak dua Pulai baju suami. Anak tiga, celana suami dipegang. Anak empat, tak pegangan lagi. Suami pun tak peduli. Di mana jati, jatuh istrinya, jatuhlah di situ. Seharusnya semakin banyak anak, pegangnya makin kuat. Karena itu halal. Sentuhan itu halal, kebersamaannya kemuliaan, sentuhnya adalah keindahan. Setiap suami menyentuh, membelai tangan istrinya, sentuhan itu akan mengugurkan dosanya. Subhanallah. Tapi suami malas, malu. Abang nengok istri tu makin tua, ya. Waduh, makin tua istri ku. Ah, mulailah tu mata mandang ke lain. Hmm? Bela dia. Mana tahu nanti setelah dibela, dia pun berniat ingin membela kita. Itu lain urusan. Ya? Tapi ini, lihat keikhlasan dan kemudian bagaimana wanita itu menjunjung tinggi ketaatan pada suaminya, menjaganya, itu surganya. Dan dia akan mendapatkan surga di istananya. Kedua, berusaha menjadi wanita yang senantiasa bertobat. Ya? Bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Malam, bu, resep hidup. Ketika kita bangun, Syukurilah nikmat hidup yang Allah berikan. Kemudian kita jalani hidup dengan kesabaran. Tutup malam dengan istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lakukan muhasabah. Menghisap diri. Menghitung kebaikan-kebaikan yang telah kita tinggalkan. Bukan yang kita amalkan yang telah kita tinggalkan. Apa kebaikan hari ini yang belum kita kerjakan? Apa keburukan yang kita kerjakan? Bukan kebaikan yang kita kerjakan. Sebab kalau kita menghitung kebaikan akan membuat kita malas melakukan amalan. Alhamdulillah. Kenapa? Saya tadi sudah berinfak di pengajian. Berapa? Seribu. Kok seribu? Sedangkan iya, teman saya aja 500 kata dia. Lumayan juga. Prinsip ekonomi kan berlakunya di majelis taklim di masjid mengeluarkan uang infak sekecil-kecilnya untuk dapat surga firdaus sebesar-besarnya. Maka itu kota infak itu berkilau semuanya ya. Karena uang itu ada tiga. Uang berbunyi, uang tidak berbunyi, uang tersembunyi. Uang berbunyi itu biasanya untuk infak. Ya, tang, tang, bunyi dia. Yang tidak berbunyi itu untuk belanja dunia yang tersembunyi untuk bekal di hari tua. ATM semuanya itu untuk bekal hari tua. Kalau ditanya, taruhlah ibu-ibu lah. Kalau ibu-ibu punya usaha, baik itu di rumah, yang apa? Kira-kira uang itu untuk siapa? Masa depan. Oke okay lah, bapak dan ibu sama-sama usaha, Pagi sampai sore berusaha. Oke, okay. uang itu untuk siapa? Untuk anak atau untuk diri kita? Hah? Katakanlah untuk anak. Lalu ibu atau bapak menyekolahkan anak. Kenapa anak sekolahkan sampai tinggi-tinggi sampai kuliah? Untuk apa? Agar masa depannya baik. Yakin tidak ibu masa depannya baik? Yakin tidak? Kalau anak itu akan jadi sarjana? Belum tentu kan? Tapi sudah usaha kan? Iya, oke. Okay. Kalau anak sudah jadi sarjana, yakin tidak dia dapat pekerjaan? Belum tentu juga. Tapi kan sudah usaha kan? Oke. Okay. Darulah anak itu sudah di sarjana, dapat pekerjaan. Yakin tidak gajinya besar? Belum tentu juga Ustaz. Tapi sudah usaha kan? Oke, okay. dapat gaji besar. Yakin tidak bapak dan ibu dapat menikmati? kejayaan dunia anak? Tidak juga. Kalau tidak juga, tapi kan juga sudah usaha. Pertanyaan berikutnya, mati yakin tidak? Sudah ada usaha. Persiapan untuk kematian. Kita bersiap untuk sesuatu yang tak pasti. Ini bukan berarti kita suruh anak berhenti kuliah. Bukan. Nah, sudahlah, percuma aja engkau kuliah, belum tentu juga jadi sarjana. Banyak sarjana yang yang nganggur-nganggur juga, ya. Mau jadi presiden, mau jadi menteri, tak perlu kuliah panjang-panjang juga kok. Kan begitu. Tidak begitu maknanya. Tapi yang mana yang kita ingin tuntut adalah kenapa kita selalu bersiap untuk sesuatu yang tidak pasti. Tapi kematian yang pasti tidak pernah kita persiapkan. Ini jangan salah paham lagi. Semenjak ngaji sudah disuruh persiapan yang pasti sudah makan tak mau ya minum tak mau kerja tak mau kenapa tak mau makan besok mati juga tak mau kerja besok mati juga pakaian besok mati juga maka orang akan ngomong ente kalau mau mati mati aja sekalian buat susah orang aja sekalian bukan begitu kalau kita memang ingat akan mati kita bersiap akan mati Jadikan dunia yang kita cari ini sebagai bekal untuk kematian kita. Perhatikan, kalau kita ke ladang atau ke sawah, kita nanam padi atau nanam rumput? Kalau kita nanam rumput, padi ikut enggak? Tidak, kalau kita nanam padi, rumput ikut. Kalau kita hidup di dunia, cari dunia, maka akhirat tidak mengikut. Kalau kita cari dunia untuk akhirat, dunia akan mengikut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridu hayata dunya wa zinataha fi ilaihi fiha wa fiha khasun." Barang siapa menginginkan kehidupan dunia dengan perhiasan yang ada di dalamnya, harta pangkat, jabatan dan kedudukan, kami berikan kepada mereka sesuai dengan usaha mereka dunia dan mereka di dunia tidak kami rugikan kata Allah. Tapi itu surah Hud ayat 15. Ayat 16-nya Allah katakan ulaikallazina laysa lahum fil akhirah ila nar. Orang cari dunia untuk dunianya tidak ada ganjaran mereka di akhirat kecuali neraka saja. Tengok. Kita jadikan dunia untuk akhirat, harta kita untuk akhirat, Ya, sebab kalau kita manfaatkan untuk akhirat, dunia kita akan mengikut. Karena orang yang zuhud itu, tingkat paling rendahnya saja dalam pengertian umum zuhud itu adalah orang menggunakan dunianya untuk akhirat. Punya kendaraan bagus, punya apa, ya? Tidak dilarang, tapi digunakan untuk akhirat. Ya? Ini yang paling penting kita kehidupan kita, ya? Kemudian, ini sampai jam berapa nih? 10 10 baru tanya jawab. Sampai jam 10. Iya. Naik. Kemudian seorang wanita soleha, ketika dia ingin menjadikan rumahnya tempat sarana untuk memperoleh surga di sisi Allah. Dia manfaatkan kedudukannya itu untuk selalu melakukan ketaatan tapi dia batasi dirinya. Dia tidaklah melakukan amalan sunnah di rumahnya ketika suaminya ada di rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Contoh, puasa. Maka ketika ingin berpuasa yang sunnah dan suami ada di rumah, minta izinlah kepada suami. Karena ketika suami tidak mengizinkan, mungkin dia ada keperluan kepada istrinya. Mentaati suami itu wajib. Sedangkan ingin kita lakukan adalah puasa sunnah. Maka kita harus minta izin kepada sang suami. Ini tandanya. Selalu ibadah, suaminya tak ada lebih banyak mungkin baca Quran ya. Bukan baca Quran. Dia bunyinya hampir sama. Quran, Quran. Jadi itu kalau salah-salah baca, anak mikir, bu baca apa? Quran. Quran apa Quran nih bacaan ibu ini? Kalau bunyi-bunyinya kayak Quran. Tapi apa bu? Quran. Oh Quran, bukan Quran gitu. Eh? Bukan. Ya. Apalagi hobi baca majalah riba. Ada tidak bu majalah riba? Majalah gosip tu riba namanya tu. Bahasa kini disebut gosip. Gosip tu riba. Kita ikut baca itu, kita nonton acara itu, berarti kita juga termasuk orang yang suka riba. Tinggalkan itu. Tidak ada kepentingan kita urusan seperti itu. Karena pengaruh tontonan, pengaruh ini, ya sangat merusak. Coba kalau di ah, suami kerja, anak-anak apa, ya ibu-ibu buat majelis. Maaf bu, saya bukan nyontohkan apa. Mudah-mudahan di sini di situ ya. Di sini begitu juga. Kalau kita di sana juga ada majelis taklim ibu-ibu itu biasanya setiap hari Rabu. Itu yang hadir ibu-ibu setiap Rabu itu tak banyak, sekitar 300-400 orang. Setiap taklim. Dan ibu-ibu punya majelis, uh, punya uang sendiri, apa sendiri. Mereka ingin melaksanakan Daurah sendiri boleh, di mereka ingin bantuan sosial, kegiatan sosial mereka buat sendiri, sebab mereka ramai. Sudah itu mereka juga buat ada kan apa eh, bakti sosial juga mungkin nanti ada belajar tahsin. Di masing-masing tempat ibu-ibu itu yang tua-tua. Saya contohkanlah di rumah saya itu ibu-ibu yang tahsin saja itu dalam satu minggu itu hampir 150 orang. Bukan saya ngajar, Bu. Bukan saya yang ngajar, istri saya yang ngajar. Dibuat kelas, kadang-kadang ada ibu-ibu yang umurnya sudah 50 tahun ya, ada yang sudah 60 tahun. Yang menakjubkan di antara mereka itu ada yang sudah mulai hafal juz amal. Umurnya sudah tua. Semangat dia belajar. Ada yang masih mau merangkak belajar. Tapi dia terus belajar terus. Karena gigi itu sudah tak ada lagi. Nyebut shin itu tak bisa sangkut lagi. Balik-balik, sin terus. Apa apa boleh buatlah. Gigi itu tak bisa sangkut. Dipasang pun gigi palsu. Terlalu kuat tekan keluar pula. Hah? Jadi terpaksa. Tetapi semangatnya itu yang penting tuan. Nah, isi waktu. Bermanfaat hidup. Dan itu dinilai. Seorang yang belajar Quran. Dengan susah payah dapat dua ganjaran. Ganjaran dia belajar Quran, ganjaran kesusahannya. Bayangkan itu. Tetap belajar. Tak ada jamim ada ya, ada yang akhwat-akhwat juga yang pandai ngajarkan ibu-ibu tidak hanya sekedar taklim ya, penambahan ilmu ya. Isi waktu-waktu kita dengan hal yang bermanfaat dalam hidup kita. Ingatlah ketika Allah masih memberikan kesempatan kita untuk beramal, maka segerakanlah amalan. Karena orang-orang yang suka menunda amalan, tanda kelemahan hati dan jiwa mereka. Sungguh, kalau sekiranya kita dikalahkan oleh setiap orang dengan dunianya, maka kalahkan mereka dengan akhirat. Kenapa kita sudah dikalahkan dengan dunia, kita tidak pernah mengalahkan orang dengan akhirat? Kita kalahkan mereka dengan akhirat. Ketika setiap orang berusaha mendekatkan diri dengan orang-orang yang ia cintai. Mereka berusaha mendekatkan diri dengan para pembesar, Kenapa kita tidak berusaha mendekatkan diri dengan yang maha besar? Dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dengan mengingat Allah kita akan mendapatkan ketenangan hidup. Usahakan. Seperti puasa tadi, apa sebelumnya. Nah, ini di rumah. Kemudian wanita soleha itu adalah wanita yang hidup penuh dengan kasih sayang. Ya? Kasih sayang kepada anak-anaknya. Kasih sayang kepada suaminya. Ya? Kenapa? Lembut. Nah, ini juga pelajaran bagi guru-guru, ya. Kadang-kadang sebagian guru hobinya kalau ngajar anak tuh pakai cubit. Salah sedikit anak kena cubit. Akhirnya begitu ibu gurunya masuk, anak-anaknya nengok tangannya. Kenapa kau tak lihat wajah ibu gurumu? Enggak, yang tangannya yang bahaya, asal bergerak tangan tuh kayak tang jepit-jepit terus. Saking lamanya hobinya mencubit, akhirnya anak muridnya nengok mukanya kayak tang. Eh, kepala ibu tuh mana? Kata dia. Kenapa? Kok kayak tang aja masuk? Kata dia. Kenapa? Dia sudah nengok wajah ibunya tuh kayak tang saja. Hobinya mencubit saja. Ya, bu. Ada kejadian nyata. Suatu ketika saya dan istri pergi satu kedai, toko. Kita ingin beli pakaian anak-anak. Tiba-tiba di situ ada anak kecil ya usia-usia SD lah. Tiba-tiba datang seorang, ya mungkin ibu guru lah, ya usia guru yang muda datang, anak kecil ini melihat ibu guru ini masuk, wajahnya seketika berubah, Cemburu, marah, lihat ini masuk. Setelah ini keluar, ibu ini keluar, akhirnya saya tanya, kok anak ibu lihat yang itu tadi, apa, macam marah-marah aja, kayak orang benci sekali. Iya pak, kata dia, Sebab itu guru TK-nya dulu yang suka cubit-cubit dia. Jadi anak saya asal nengok dia itu, rasa sakit hatinya muncul lagi gitu dia. Hmm? Bayangkan itu. Lembut, kasih sayang penuh dengan kelembutan. Ini kalau kita jadi guru, jadi guru bagi anak kita juga. Kadang-kadang kita saking ingin semangat ngajar anak, dia tak baca ikro, cepat, saya cubit kamu. Padahal kalau sholat umur berapa tahun disuruh sholat? Tujuh tahun. Dipukul umur berapa tahun? Sepuluh tahun. Kita baru aja tak baca ikro umur tiga empat tahun sudah kena cubit anak. Memangnya baca ikro itu lebih tinggi dari sholat apa? Lihat lembut, biarkan. Tenang saja ngajarkan anak lembut ajarannya insya Allah mudah-mudahan nanti ini ajarkan dia bacaan sholat angsur-angsur sampai umur tujuh tahun dia sudah pandai bacaan sholat supaya tujuh tahun sudah mudah dia untuk sholat coba lihat kalau waktu ujian siapa yang paling repot anak kalau atau ibu-ibu ibu-ibu kalau nilai anak merah siapa yang rasa sakit hati ibu-ibu bapak-bapak Ya, anak, senyum aja. Bagaimana rapormu? Waduh, Bu. Mantap. Kok mantap? Iya. Saya lihat lapor teman saya tak ada merah-merahnya, Bu. Lapor saya, wuh, lima, Bu. Mantap. Datang bapaknya, apa kamu? Anak siapa kamu rapor sampai merah? Bapak dulu sekolah tak pernah seperti ini merah sampai lima begini. Bapak berapa merah? Semuanya. Lihat, tenang. Yang sekolah itu anak, yang ujian itu anak. Coba kalau anak kita jawab, Bu, ini kan saya yang sekolah, Bu. Saya yang ujian. Besok kalau ujian mau nilai 100, ibu aja yang ujian. Coba. Nah, coba lembut arahkan. Kita kan selalu ingin bercita-cita, tapi cita-cita kita gagal. Anak-anak harus meneruskan cita-cita kita. Sekolah itu untuk meneruskan cita-cita anak atau cita-cita kita? Hmm? Ada orang ingin anaknya dia begitu lihat di TV kisah Musa yang umur 6 tahun sudah 5 tahun setengah sudah hafal Quran. Akhirnya semua ibu ingin anaknya seperti Musa. Eh, kenapa kita jadi seperti itu? Anak kita, anak kita. Musa, Musa. Keinginan boleh, tapi anak punya keterbatasan. Kenapa tidak suruh anak seperti dirinya sendiri? Ajar dia dengan kemampuannya. Jangan kamu lihat itu Musa. Kalau anak kita jawab, Bu, Musa ibunya siapa? Kan payah juga kita jawab. Maka itu jangan jadikan anak kita seperti orang lain. Jadikan dia dirinya sendiri. Ini kelembutan kasih sayang sangat perlu belayan. Ini kalau gini kadang-kadang coba kalau anak tuh dikasih kepada pembantu. Kalau anak nangis, tak mungkin pembantu kita itu akan mendekapnya seperti dekapan seorang ibu kepada anaknya. Tidak mungkin. Paling-paling dia biarkan kalau tak diiringi dengan bentakan. Kalau kasih sayang pun diberikan tidaklah seperti ibu yang memberikan kasih sayangnya. Maka itu banyak anak remaja itu stres kalau dia diajar dari kecil dengan kekerasan atau dia tidak dijaga oleh ibunya. Banyak remaja kita stres. Jangan dunia kita menuntut seperti itu. Coba yang dahulu, orang tua-tua kita dulu. Luka saja anak, nangis saja anak, dekapannya bukan main itu membuat anak tenang dalam dekapan ibunya. Hari ini susah. Apalagi bapak dan ibu sudah berteman akrab dengan Blackberry. Iya teman akrabnya Lekberry. Setiap hari Lekberry, Lekberry, Lekberry, Lekberry. Tetangga sebelah tak tahu, semuanya tak tahu. Itu hati-hati. Belum lagi sudah pakai Facebook, baik bapak maupun ibu. Sudah tuh cari kenalan lama, namanya kawan lama. Eh, ketemu pacar lama. Banyak kejadian. Dan orang kufar memang itu diinginkan. Setan itu yang diinginkan setan. Jaga bentengi diri. Ibu rumah tangga tak perlu lekberi-lekberi itu. Akhirnya kita menjadi orang ingat, ya Ukti, mau kita ketemu aja kita ngomong daripada kita bicara-bicara tak tentu SMS satu, SMS ini capek sampai bengkak tangan ngurus ini ini aja. Pernah ada istri itu kita pijit-pijit gitu atau suami itu kita pijit-pijit kayak ngejit lekberi. Ini lekberi terus dibijit-bijit. Nih iya. Bukan dilarang main HP, bukan. Tapi saya lihat seperti itu, banyak seperti itu, tidak sedikit. Kalau sudah ketemu leher dipanggil pun oh, saja suami lebih dahsyat lagi. Chatting sini, cintang situ, cintang perenang sana sini situ, semua. Itu sayang itu saya, ya. saya pikirkan ini pernah enggak ya? Ya, ketika suami istrinya capek deh, ya udah Sini mas pijit-pijit badan tu. Mas bisa mijit? Oh iya, mas kan sudah biasa mijit lek baik. Gitu. Sudah mahir pijit memijit. Kan bagus. Ini enggak. Dan itu banyak kejadian. Ya. Akhirnya benteng bukan dilarang menggunakan teknologi. Tapi kadang-kadang ada teknologi yang menjerat diri kita. Yang remaja putri dasar lagi. Ya, yang putranya lebih dasar lagi. Kirim SMS, Ukti, mari kita bangun malam, sholat malam. Wallah, dalam rangka dakwah. Kakaknya tak pernah di SMS kayak itu. Ibu pun tak pernah. Ukti langsung dikirim SMS. Padahal baru ketemu tadi di angkot. Benar dalam rangka dakwah. Benar-benar pandai setan. Kalau tak pandai tak jadi setan dia. Coba. Kita bentengi. Nah, ibu yang di rumah, ibu buat seperti itu. Ya, kita jaga. Ah, ngasuh anak ya tentu dengan kelembutan, ya. Bahasanya tentu lembut, ya. Ya, kelembutan. Banyak kita katakan ya. <coughs> eh, seperti kelembutan, kelemahan yang senantiasa berkhidmat. Seperti menyiapkan makan dan minum. Bu, kalau sudah tahu kebiasaan suami itu bangun tidur minum ini apa ini semuanya. Ya. Kenapa tidak segera kita bangun tidur menyiapkan itu sebelum dia bangun dari tidurnya? Tapi jangan dibiarkan dia tidur tanpa sholat. Suami pun harus begitu. Nanti sudah dibangunkan istri, ngapa? Orang tidur belum puas. Ini baru berapa jam tidur kata dia. Malam tadi tidurnya jam berapa? Jam 12. Oh berarti mas belum tidur jam 12. Kenapa? Ya mas sudah tahu. Berarti belum tidur. Kalau mas tidur jam 12, berarti mas tak tidur jam 12. Kalau ada orang tahu dia tidur jam 12 berarti dia bukan tidur. Sebab kalau tidur dari mana dia nampak jam? Gitu. Jam berapa tidur? Entah tak tahu. Orang saya sudah tidur kok. Gitu. Itu baru dia betul jawabannya. Kalau dia jam berapa tidur semalam? Jam 12. Belum tidur berarti jam 12. Nah, kan begitu. Maka itu perhatian. Nah, Khidmat. Seperti tadi saya katakan bagaimana Ali bin Abi Thalib dia bekerja, ya istri bekerja, belum lagi umul mukminin seperti uh, kisah istri Zubair bin Awam mengurusi hewan tunggangan suaminya, memberi makan, memberi minum kudanya. Itu istrinya. Ya, ini jangan dipahami pula nanti istrinya pula suami bawa mobil, istrinya pula tukang cuci mobil, tukang ini mobil, ya. Nah, ini kadang-kadang sebagian suami ini juga, sebagian aja, mentang-mentang sudah ada hadis yang mengatakan arjalu qawwamun 'alan nisa. Sudah itu dikatakan lagi, surga istri itu di tengah di tangan suaminya. Itu jadi senjata ancaman. Masuk surga atau tidak? Mau masuk atau tidak? Mau, Mas. Turuti kehendak saya. Ngapa, Mas? Saya mau nikah lagi. Izin atau tidak? Tak izin durhaka. Masuk neraka. Enak saja ngomong. Memang itu jadi senjata apa Rasulullah sudah jadikan itu sebagai senjata? Lebih hikmah, lebih hati-hati. Maaf bu, saya nyontohkan bukan apa. Banyak kadang-kadang sebagian suami. Talak itu jadi senjata bagi dia pak. Oh kamu tak patuh sama saya ya. Saya cerai kamu baru tahu. Gitu. Memangnya cerai itu boleh dimain-mainkan? Tidak boleh. Hal yang tak boleh dimainkan talak itu. Bisa jadi langsung yang ditakutkan. Talak jatuh, cinta datang. Itu kata Melayu. Jatuh talak, cinta pun datang. Malangnya itu talak tiga. Bayangkan, jangan coba-coba mainkan semarang-semarangan itu. Jadikan ancaman, banyak. Saya kadang-kadang ada dapat laporan, maaf bicara kadang istri, ya, wanita, ya, oh, yang istri-istri lapor pada istri saya ini permasalahannya nanti istri saya laporkan ini apa suaminya hobinya sedikit ngancam sedikit ini ngancam cerai akhirnya istrinya sudah tak tahan lagi ustaz sampai saya mengatakan baik ceraikan aku ah suaminya pula ketakutan ya tapi bagailah cerai tidak kami ustaz kata dia ini sudah ancam-ancaman ustaz dan akhirnya saya mengatakan jadi ah istri suami saya pula jadi takut kata dia Coba jangan jadikan, subhanallah. Sering saya katakan begitu. Laki-laki, suami istri kan bagaikan pakaian. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Istrimu pakaianmu dan engkau pakaian mereka. Fungsi pakaian untuk apa? Menutupi aurat. Coba bayangkan kalau ada istri ceritanya jelek suami saja. Kemudian ada suami ceritanya jelek istri saja. Kalau pergi kondangan apa kata orang? Eh, mau tahu dak keluarga terburuk di dunia. Eh, kok kamu nuduh-nuduh keluarga terburuk? Coba nanti tengoklah. Begitu datang sepasang suami istri, itu keluarga terburuk dunia. Dari mana engkau tahu? Coba kau tanya pada suaminya, siapa yang wanita paling jelek? Mesti istrinya. Coba tanya juga laki-laki paling jelek, mesti suaminya. Jadi yang berjalan itu dua wanita, dua manusia paling jelek di dunia. Coba kalau sang istri menutupi aib, kekurangan sang suami, Suami juga menutupi kekurangan sang istri. Maka mereka berjalan dalam keadaan tengok tu keluarga. Tak ada kekurangan sedikit pun di antara mereka itu. Kalau engkau cerita, tanya. Tak ada cacat suaminya. Tanya istri, tak ada cacat istri dan suaminya. Mereka datang dalam keadaan baik. Subhanallah. Saling menutupi. Inilah diantaranya. Sebenarnya banyak lagi. Tapi saya nama jam 10.